Jimat punya cerita dengan judul Dikejar Lea. kiriman dari Jimatres Andi Malang. Kisah ini dialami Desi, gadis yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah event organizer yang ada di Malang. Saat itu Desi bersama kawan-kawan satu kantornya baru saja menyelenggarakan sebuah event di Bali dan membawa door prize satu unit sepeda gunung. Mereka menyewa mobil dan sopir menuju pelabuhan Gilimanuk. itu di senja hari. Dua mobil berjalan beriringan menuju penyeberangan arah pelabuhan Gilimanuk. Mobil pertama sudah berada jauh di depan. Sedangkan Desi berada di mobil kedua bersama Alvin, Diska, Tiwi, dan sopir. Tak terasa, dia sudah menempuh perjalanan yang cukup lama. Mulai matahari terbenam sampai jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Iring-iringan mobil mulai memasuki kawasan hutan yang gelap dan sunyi. Tidak ada penerangan jalan, membuat mobil harus sering menyalakan lampu sen untuk memperjelas keadaan di luar. berada di tengah hutan. Mobil yang ditumpangi Desi terasa tidak enak. Mobil itu berjalan seperti kehilangan kendali dan selalu mengarah ke kiri jalan. Merasa tak nyaman, Desi bertanya kepada Alvin yang duduk di kursi sebelah sopir. Vin, mobilnya kok berasa nggak enak ya? Perasaan tadi sudah tak cek di bengkel loh. Pak, nyetirnya pelan-pelan dong. Jangan ke kiri melulu. Iya nih mbak, dari tadi setirnya mau belok ke kiri terus nih. Wah, berarti pak sopirnya lupa nih belum sporing mobil. Atau mungkin banyak ada yang bocor. Sepertinya begitu mbak. Cari tukang tambal ban dulu deh pak. Lah di tengah hutan gini mana ada tukang tambal ban mbak? Sopir tampak kebingungan. Di kanan kiri hutan tampak sepi dan gelap. Radio mobil tidak ada sinyal. Begitu pula smartphone mereka. Suara yang terdengar hanya ringkikan jangkrik dan sayup-sayup lolongan anjing. Selain itu, mobil pertama yang berada di depan sudah tak terlihat. Sekitar 30 meter di depan mereka terlihat seperti ada rumah penduduk. Mobil yang dinaiki oleh Desi dan teman-temannya menepi di pinggir jalan. Desi dapat melihat gubuk dan warung bambu yang terpampang tripleks bertuliskan tambal ban. Wajah Desi sumringah. Wah, Akhirnya ada tukang tambal ban juga di sekitar sini. Pak sopir, coba cari. Ada orang yang jaga apa enggak? Belum sempat sang sopir turun, tiba-tiba muncul pria kurus berwajah datar. Muncul di kaca mobil sebelah Alvin dan mengagetkan mereka. Alvin segera membuka kaca mobil. Aduh Bli, bikin kaget kita aja nih. Pria itu menatap tanpa ekspresi ke arah Desi dan teman-temannya. Supir kemudian turun dari sebelah kanan mobil dan Alvin ikut turun untuk tawar-menawar dengan pria pemilik usaha tambal ban itu. Desi melihat dari sepion tampak Alvin sopir dan si pria berbicara. Desi membuka jendela dan memanggil Alvin dari dalam mobil. Alvin bergegas menghampiri jendela mobil Desi. Dan tenan, dia minta ongkos tambal ban 75 ribu Kok cek larangi? Udah, bayar aja, Vin. Raut wajah Alvin terlihat kesal. Loh, bukannya gitu, Des. Menurut prinsip ekonomi, kalau bisa ditawarkan lebih bagus. Oh alah Vin, geblek tenan awakmu iki. Prinsip ekonomi kalau di tengah kota. Lah kalau di tengah hutan kayak gini, ya bayar aja daripada kita nggak bisa pulang. Ya wis, ya wis, tak bayar nih. Saut Alvin sambil nyengir dan kembali ke pria itu. Dari dalam mobil, Desi sempat menatap wajah pria itu. Gadis itu kaget ketika si pria balas menatap Desi dengan tajam dan penuh arti. Kemudian si pria langsung membuka baut dan mendongkrakkan mobil. asik menunggu tiba-tiba Desi merasa ingin buang air kecil. Desi pun berkata kepada Siska yang duduk di sebelahnya. Sis, temenin pipis dong. Perjalanan ke Giri Manuk masih jauh loh daripada kepala di tengah jalan. Iya, ayo buruan. Jawab Siska sambil membuka pintu mobil. Wi, Wi, kamu tunggu sini ya. Jagain tas kita dan barang-barang. Iya mbak Mereka berdua segera berjalan menghampiri Alvin dan si pria yang sedang menambal ban mobil Kalian mau kemana? Kita mau pipis dulu Desi menghampiri pria itu dan bertanya uh, Maaf beli, kamar mandinya sebelah mana si ya? Si pria menunjuk arah gubuk Itu, ke kiri aja Di belakang gubuk itu Kebetulan posisi gubuk itu berada di seberang jalan dan kondisinya gelap gulita. Kemudian Desi menyikut lengan Alvin. Alvin melongo. Lah, ngapain ke sana? Ayo temenin kita, Alvin. Di sana gelap tuh, serem tahu. Desi tampak memelas. Kondisi gubuk sangat gelap, tidak ada penerangan ataupun listrik. Mereka berjalan dengan posisi berbaris. Alvin berada paling depan sambil menerangi gubuk dengan senter HP. Sementara Desi dan Siska di belakang mereka. Waduh, iki kamar mandinya di David. Kok ora ketemu? Kayaknya masih lurus di depan. Tiba-tiba Siska menjerit dengan keras karena kakinya tersandung sesuatu. Aduh! Desi dan Alvin menoleh ke arah Siska. Kenapa kamu, Sis? Gak tahu nih kesandung apaan keras banget bendanya. Hanya hati-hati jangan ngelamun aja. Hidi, sopo sing ngelamun? Alvin kembali menyorotkan sinar senter di HP-nya. Duh, ini kamar mandinya di mana sih? Karena kondisi yang gelap mereka bertiga hanya berputar-putar di belakang gubuk sambil meraba di kegelapan. Mereka akhirnya kembali ke posisi semula Tiba-tiba Desi seperti mau jatuh, kesandung seperti Siska tadi. Tapi tangannya secara refleks menahan sesuatu. Si meraba benda keras yang membuatnya tersandung. Ketika cahaya senter menyorot ke benda tersebut tampak terlihat batu nisan khas kuburan Bali. Loh, ini kuburan, Des. Astagfirullah, kabur. Sempul, katanya ada kamar mandi. Di sini nggak taunya kuburan. Mereka lari kocar kacir menyeberang jalan ke arah mobil sampai bertemu pria penambal ban dan sopir yang sedang merokok. Dengan tatapan dingin dan tanpa perasaan bersalah pria itu berkata, Sudah beres nih mobilnya. Desi masih ngos-ngosan. Eh, beli, ini gimana sih? Katanya di belakang ada kamar mandi. Eh, ternyata bukan. Sambil menyerengai pria itu berkata, Ya kalau gitu pakai kamar mandi dalam aja. Desi mengerinyitkan muka sambil menyinggol Alvin. Ah nggak usah deh. Ayo bayar Vin, buruan kita pergi dari sini. Alvin membayarkan uang ke pria itu. Setelah menerima uang si pria hendak memasang ban mobil di serep bawah. Melihat hal itu Alvin berkata, Udah beli nggak usah dipasang banyak, taruh aja di akang. Dia segera menuruti perintah Alvin dan membawa ban ke arah bagasi. Si pria melihat sepeda gunung yang ada di belakang mobil. Setelah memasukkan ban, pria itu bertanya pada Desi. Wah, sepedanya bagus nih. Ditukar sama Lea mau nggak? Hah? Lea? Uh, eh, makasih deh beli. Kita sudah punya tuh di depan. Desi tampak kesal. Sambil menunjuk Alvin, kebetulan tubuh Alvin yang agak gendut sering jadi bahan ol-oloan Desi. Nah aja Des, nyamain aku sama Lea. Gini-gini tampilanku gak kalah sama artis Korea loh. Timpal Alvin yang disambut dengan gelak tawa oleh Siska TV dan Pak Sofir. Kali ini si pria agak memaksa. Gimana? Jadi tutup ya? Kenapa sih? Kok beli nawar-nawarin Lea? Pria itu tak segera menjawab dan malah balik bertanya. Bener nih, kalian gak mau. Desi berbisik kepada Alvin. Eh, Vin, mending kita buruan pergi deh. Orang ini agak aneh kayaknya. Ya sudah kalau gak mau. Pria itu tampak kesal dan membanting bagasi belakang. Mobil langsung melaju kencang meninggalkan tempat sunyi itu. Messi merasa perasaannya tidak enak. Sorot lampu di depan hanya jalan dengan pemandangan hutan yang gelap di sebelah kanan kiri. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Vin, cepet keluarin rokokmu. Emangnya kenapa, Des? Sudahlah, ikuti aja. Nyalakan rokokmu, terus buang di pinggir jalan. Perasaanku gak enak, Vin. Alvin segera menyalakan rokok dan berpesan pada Pak Sobir. Pak. Nyetirnya pelan-pelan. Ketika hendak membuang rokok tanpa sengaja Alvin menolehkan kepalanya ke belakang. Seketika itu wajahnya berubah pucat. Astagfirullahaladzim. Parah, parah nih. Eh, semua jangan ada nengok ke belakang ya. Kenapa, Vin? Tanya Siska karena dihinggapi rasa penasaran spontan Desi Siska dan Tiwi menoleh bebarengan ke belakang. Tampak jelas wajah leak dengan rambut acak-acakan. Mata melotot sambil menunjukkan taring dan lidahnya yang menjulur panjang sedang menempel di kaca luar bagasi mobil. Mereka bertiga berteriak keras. Mas Alvin, yang di belakang itu apa? terlihat ketakutan. Bahkan keringat dingin sampai membasahi wajahnya. Siska hanya bisa menangis karena sok melihat wajah Lea yang mengerikan. Sementara Desi dan masih bisa menguasai dirinya dan membaca doa-doa yang dia bisa. Bebaringan dengan kejadian itu lampu mobil menyorot ular hitam yang cukup besar melintas di depan mobil. Alvin pun panik. Awas pak, itu ada ular, ular, ular pak, ular. Sopir refleks membanting setir ke arah kiri dan akhirnya terjeblos ke parit yang becek. Roda belakang hanya bisa memutar di parit yang cukup dalam. Mobil tidak bisa bergerak setelah digas berkali-kali. Keadaan semakin mencekam. Mereka hanya bisa bersikir dan membaca doa. Desi, Siska, Tiwi, Alvin, dan Pak Sopir hanya bisa pasrah dan sambil membungkuk pucat. Tampak Leak tadi memutari mobil sambil menari-nari. Sesekali dia menempelkan wajahnya ke kaca jendela sambil menggedor-gedornya. Makhluk itu tampak menggumamkan kata-kata yang tak jelas seolah sedang marah. Leak itu menunjukkan kuku-kukunya yang panjang, seolah ingin mencapit-capit Desi dan kawan-kawan. Sejurus kemudian leak tersebut berubah menjadi bola api yang terbang melayang mengitari mobil dan perlahan pergi menjauh. Kaca mobil kembali diketuk. Secara mengejutkan tampak sorot senter ke muka seisi mobil. Ternyata itu adalah rombongan wisatawan lain yang kebetulan lewat di daerah itu. Seorang pria berusia 30-an membuka pintu mobil dan memastikan kondisi Desi dan kawan-kawan. Kalian tidak apa-apa? Desi hanya bisa mengangguk. Seisi mobil tampak pucat pasi terutama Siska dan Tiwi. Ya sudah, kalau gitu saya bantu keluarkan mobil ini dari sini ya, tuturnya. Pria itu segera memanggil rekan-rekannya untuk membantu mengeluarkan mobil dari parit. Alvin menceritakan apa yang baru saja dialami oleh rombongan wisatawan yang telah menolongnya. Pria yang merupakan pimpinan rombongan wisatawan itu akhirnya mengajak mereka untuk berjalan beriringan sampai keluar dari area hutan. Di atas awan malam tampak bola api melintas di atas iring-iringan mobil. polisi dan wisatawan berpisah di daerah Buleleng. Menjelang subuh mereka sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan bertemu dengan para kru di mobil satunya. Desi ditanya oleh Lukman pimpinan rombongan mobil pertama. Kalian kok lama banget sih? Kita dah lumayan nungguin di sini loh. Iya maaf deh Mas Lukman. Di perjalanan kita sempat mengalami gangguan. Gangguan apaan Des? Hadis itu kembali menceritakan kronologi kejadian yang dialaminya. Sembari menikmati angin laut di atas kapal penyeberangan menuju pelabuhan Ketapang. Sungguh ini menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi Desi dan kawan-kawan. Itulah cerita singkat tentang dikejar Lea, kiriman dari Andi Jimatres Malang. Salam misteri, salam Jimatres.